Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghab millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Wa man la yarghab wa man te sapa yarghab gedeng sapa man. Ela eh, yarghab diksi ora gedeng sapa man. Timan ning kene istifham bi makna nafi. Kados mangdal ladzi asyawa indahu ila bi istifham bi makna nafi. Ora ana sing gedeng sama mila Ibrahim kecuali ilaman kecuali wong safiha kang bodoni sapa man nafsah awak dhewe soalnya wong sing bodoh eh jahila anha kotorilah. Tegas tegese bodoh sepeman anda saat temene nafsu iku makhluqatul den gawe lillah digawe krana Allah ya jibu alih wajib ing atase nafsu apa itu nyembah Allah awis takhaffat ya utawa nyepelekno sapa wong biha kelawan nafsu wam tahana halan gawe ino sapa ing nafsu walau kotis tokaina lan teman-teman mila ingsun ing Ibrahim ikhtarna hufid ing dalam dunia tapi lebih risalati kelawan kautus wal khulati lan kekasih sing untuk status kautus lan kekasih wa ina bulan saat temen Ibrahim fil akhirat di dalam akhirat ulam nasolihin termasuk omong sing soleh <laughs> wadku semang semangsani dawa lagu maring Ibrahim sopo robu pengeran Ibrahim aslim nyerao siro Kala kau dawa sopo Ibrahim aslam tuli robbil alamin nyerano isun ning robbil alamin Wasolan masyad no biha iklan milah Sopo Ibrahim Ibrahim Masyad no bani ing anak turune Ibrahim Wayaku bulan yo ya masyad no sopo Nabi Yaakob Eh bani Jadi Nabi Ibrahim masyad no Nabi Yaakob masyad Kala dawe sopo Ibrahim ya Bani Yahe Pira-pira anak ingsun Inna wasat minna wa bani Yahe jaman Inna wasat minna wa ta'ala Ibu istofa milih sopo wa lakum maring sirakabe Adina ingkiki agama Adina Islam Para tamu tanah mongko cuma mati temen sira ila wa kecuali utai sira kabeh muslimuna Islam kabeh. Ampun temono to kafe gue sudah ada nyekseni sira kabeh kuburan idhadra ing dalem nalikane hadir aku ing Nabi Yakub mau tuh mati. Iskola semangsa di Dawu Sopo Nabi Yakub beli Bani Imarik anak-anak Yakub. Ini pulau wajah, sesuatu itu. Fala tamu tuh nama kau cuma mati teman siro ilaw antum muslimun kecuali kau dalam keadaan Islam. Nah, utawi ikilah dewa wa ta'ala nah pencegahan antar Islam sang meninggal Islam. Wa amron dan perintah didapat dan tetap alih ing atas Islam ila muso dapat mati kau mari nyambut kematian. Muso dapat ini niku metui, muso dapat metui kematian. Walama kola semangsa ngucap sop al Yahudi Yahudi mau kalau bulan balik ini ini ayat madaniyah jadi konteksnya Yahudi walau apa kola semang sana ngucap soal Yahudi Yahudi di Nabi maring Nabi ngucap ini alas tata alam orang orang ngerti siro Muhammad anak Yakub bahasa temu Yakub ya mama ing dem dinane mati sopo Yakub ya oso itu paling wasiat sopo Yakub bani ing pura-purane Yakub bila Yahudi ya kelawan agung ya Nah, jalan kau tumurun apa iki dawuh ampun tuh jadi versi Yahudi Nabi Yakub wasiat wong kon anut agama Yahudi. Terus dawuh am kuntum syuhada. Ana ta ana sira kabeh syuhada wong sing nyikseni kabeh. Id khadra ing dalem nalikane hadir Yakub bang Yakub wal mungtuman. Id kola dumadaan dawuh sapa Yakub libani ma tak bibina libani. Mau diopun tak bibina nyembah sira kabeh libani ibadah. Eh, Kalau ngucap sapa Nabi anak-anake Yakub nak budu ilah gak nyembah ingsun yang pangeran panjenengan wa ilah apa ikalan pangerane bapak-bapak jenengan rupane Ibrahim wa Ismail wa Ishak iku Ibrahim Ismail Ishak ilahan dan itu pangeran sing siji wa naru halite kita lagu mari ilahan wahid itu mesti Islam kabeh ini kalau terang nulis, jadi menyangkut niki itu sensitif, karena sensitif itu misalnya sama nak mau ini justru tunggal ikhyan wonten al Islam wal iman haluma bimanan wahidin atau ndak tidak sama ditakoi agama Islam agama di sini misalnya sama ditakoi ngoten jawab dimulai zaman Nabi Adam memulai Nabi Muhammad istilah Islam wabe ulama rata-rata darahnya agama Islam dimulai songko Nabi Ibrahim sampai saya kira beda ikan rumah Nah, Islam tak ribet kan rata arif Islam Islam Rata-rata kita arif Islam kan Islam itu Mojo sahadat, sholat, zakat, haji Nah ketika periode Nabi Ibrahim itu tidak lima ini Jadi gue tahu khid, malah ini kita tahu bener ya, teori, nah Islam beriman gimana wahid, ini ujungnya tahu Ini kan para tamu tunai ilawa antum muslimun ini kan orang Yahudi menginformasikan bahwa Nabi Yakub, Nabi Yakub sing dua anak gitu, golongannya Yahuda, ya, Nabi Yusuf, terus sinten Bunyamin. Pokoknya anak-anak turunan Nabi Yakub ada di Bani sinten, Bani Israel. Ini di istilah no, opo kue ini saat Nabi Yakub mati, opo sing didawunan nih anak-anak, itu mata dudu nami badi. Terus kalau nak budu ilaha, kalau ilaha baikah, Ibrahim mau Ismail Ishak, Ishak wahid kan warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kabeh nyerah nih opo opo kita kabeh Islam dengan tarif. Jadi ini umum kok ida usul fikih. Jadi mesti wonten makna lugat. Makna lugat itu makna yang diambil dari lugat. Misalnya Islam, Islam makna opo nyerah. Wonten makna tarif, misalnya makna istilah. Cara wong alim-alim bisa makna istilah. Ini misalnya al-Islam nih, kagak-kagak Jadi makna istilah. Lah setiap lafat Islam disebut opo, Allah ning Quran rotor-rotor makna lugat. Kecuali tenggine ayat inadina indahul Islam agama menurut Allah itu Islam Baru sikone itu tinggi, jadi aliran sekuler itu lahir sampai ini ya Ramadan Jadi berhubung Islam dimaknani secara lughawi ya, artinya kan berserah diri neng Allah Mana katakan buku-buku tak niki kados termasuk yang menggambarkan dan Yahudi Nasrani itu semuanya ya Islam asal punya sikap menyerah kebiaya menyerahkan diri pada Allah jadi ini terus jadi masalah. Lah repot ini mumpung malah Ahmad Dur. Repotnya santri ya bodoh bisa. Artinya ayat-ayat sing ngoten ilham ngoten itu tidak punya jawabannya. Soalnya kados tenggene juz tunggal kan wonten ayat innal amanu wal ladzina hadu wan nasara wasofiin kan ayat 62 ayat 62 surat Baqarah Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasofiin man amra bila kan disejajarkan wong iman wong Yahudi wong Nasrani sofi ini udah di masalah ilmiah. ini karo mantau ya, tenggene terjemahan Zuhina ampun kan sing edisi sing biru kan kula pun derek bener ini kan termasuk disukani catatan kaki ayat aman, amanu tidak hadu. Maksudnya diberi catatan kaki karena ayat itu yang dipakai Pak Quraisy Sihab, Pak Alwi Sihab saat mengatakan semua agama itu sama karena tiga agama ini pernah disejajarkan dalam ayat innalladzina amanu walladzina hadu wa nasara wasofi'i sabiyin. Wa Intinya pesan kalau tentang Pak Madun nggak ya, tentang Mbak Lukman ya. Proses ilmiah yang mengarah pada bid'ah, pada nggak benar, itu nggak diikuti oleh proses ilmiah yang mengarah pada santri. Misalnya ada Mustafa itu apa bodoh? Urusan roti, utang, urip. Wong sekuler tuh apa sinau mereka dua funding di duwe. Lalu keluar nyesal karena waktu jadi santri dari segi ini. Kuswandri tambah alim, tapi kiat secara ekonomi ribet utang ribet urip ribet buras sementara saya keluar kados jil kados alusia tambah sinau tambah nyanyi ironi saya ayat yang mereka bikin hujah kita kerungu ya ora <laughs> tak balik kok jadi bisa jawab kerungu ya ora ini yang kisah nyata nih kalau ini tidak ada kisah nyata putra ini guru kulono nanti ketemu lil ketua jil yang menyangkut polemik kawin silang agama itu boleh tidak Orang Jawa kan membolehkan kawin silang agama. Alasannya Nabi saat menikahi Maria al itu masih Nasrani. Lari potong yang Pak Madun nggak Mustafa ora Maria Al-Qibtiyah statusnya amat nopo garwane Nabi. Oh roh. Lah misalnya garwo oleh gak orang Islam nikah adik kita. Jadi kita bodoh itu kebuat kan ya, Mustafa Mustafa Beli tua bahasa antri mesti itu ekonomi kan buat ini. Sementara wong sekuler cek sinau. <laughs> siap tenan. Lha kok nanti dipedhi Bang Muat, Bang Muat itu adik di ya pas rame-rame di masuk dan juga di jawaban itu. Repotnya kan ya Arman, misalnya rame-rame ini saya contoh awam-awam kayak gitu. Ya. banyak nih kalau ngaji tak niati standar mengalim Jadi ya, aku udah salah misalnya ngaji kok Untuk dindi, soalnya kalau ngaji standar mengalim Wong Islam ngawin ahli kitab boleh tau orang? Boleh tau Lha ya ora, nek oleh kafir-kafir wong lah. Wong Islam kok oleh kafir. Ahli kita. Ahli kita kan ini. Lho kan sampe ahli kitab saya, lha saiki ya wis versi Muen <laughs> Versi kitab-kitab itu kan oleh kawin ahli kitab. Lah sampe tak takoki. Maksudnya wong Islam oleh kawin ahli kitab, ya? wong Islam lanang ngawin ahli kitab itu apa itu Islam ngawin ahli kitab lanang, apa selang-seling. Eh. Islam jalur. Ah artinya berhubung keputusan kita artinya sing Islam lanang mulai ngawin andi kita berarti mau mau Maria alkitab saat itu andi kan masih Nasrani pun bacaan Nabi ya posisi lanang Iku mau tenan, ini mau tenan itu prosesnya nikah. Karena prosesnya amat. Jadi malah oleh mengkafir halal ya faktor. Artinya kayak ini tuh intinya pesan kuning sampai polemik ini itu satri roh ora, yura roh kita pe yura tarai yura lah pas rame-rame ini tiga hujah oleh kawin silang pak paham ya, mantap ya? ini, jadi roy santri kaya Fuadin kaya Ahmad roh roy kerungu nih malah ngenteni sausnya peristiwa itu tiga hujah oleh kawin silang Agungmu kan terlambat ngorban itu kenapa jawab terlambat jadi cara kue orang wong Islam setengah banget wae tonggo loro iso nurung mergo ekonomi kuat kue lagi kepengin. Citra mereka kalah, santri iso nulung wong, ini kan kenemenan. Sementara wong setengah ra salat iso nulung wong, mergo ra pati kire nemen. Nemen. Iku serepot, nek masalah ngono gue serempot. Lah masalah ilmiah saiki kita ngadepi koyo ngene iku, kok masalah ekonomi ngene. Wong liya ora salat iso nulung wong mergo ra nemen kirene. Kita lagi kepengen wong nemen kirene. Waduh masalah ilmiah saiki kita ngalami kaya itu. Wong Islam sekuler sekolah nih masjid sekolah mau buku kita perlu lagi asing kan Madun ya era tarik artinya ini kang madun ini sensitif sekali pas kita dengar pas itu dikir hujat hal sing sensitif rupa-rupanya oleh kalian silang agung gue serang jawaban kan sampai nunggu cek cek nunuk nunuk Artinya pakai kita cek nunuk nunuk oleh gak kawin ahli kitab. Nah, ahli kitab syaratnya kholiso, maksudnya kholiso biye. Sing lana ahli kitab itu, biye. Terus status Maria Alkitab saat itu koyo opo. Maling mana kan jelas, mari lagi bicara pertama di Mega Nabi proses itu macam pertawanan perang. Jadi kalau nanti. Tapi intinya jinnya teniki masalah kita ini sudah sensitif. Makanya Quran itu dipelajari nak ugaman kepen ngalim sing ayat madaniyah. Ini sudah polemik mitare. Jadi Nabi diprovokasi Yahudi mat, Kau yang orang roh, Nak Nabi kau pe wasiat anak-anak kon Yahudi, Kau gue Islam anak aneh Nabi kau pe ngapa anak-anak ya Kau Kon Yahudi, jadi ini sudah permainan ilmu kelas tinggi, makanya sudah saya bilang ini madaniyah. Jadi orang om model Nabi dan demi waktu itu kita karena ini ayat ilmiah politik politik ya. seruat ilmiah gitu itu muslim itu ilmiah sendiri paham ya jadi ini banyak ayat-ayat yang tadi kalau mantau kang Ahmad Duni nak gak wong aja gak iso karena ini sudah madaniyah kalau madaniyah sudah rupa sudah polemik sudah rupa polemik ini menrupa tono kalau mau pola ya gue lina biasa tak alam anak Yakob yang mama tak usah beliau dia ya nazala mus macam-macam rumput jadi nak nggak ada enak nggak lepas pasan aman sudah tuh untuk sanggup mulai ganteng <laughs> repot lihat barang Gak ada anak kiai masuk surga, mati budi busan gini, gitu. gini dia rambi buswarga. Mau niki gak harus gini berlancar, gue dia Iya, <laughs> Kiai bodoh nih aman. Kalau tak kenal kau kalau betul, tak eling eling dan Kiai uang paling engkek dari cara betul. Nah kok iso? Nah anak alumni ini teko, ya eh, tak Kayak kerja apa ceng? Nah cara aku tak jawab kata jenengan. Nopo nganggur. <laughs> Kiai mau malah kayak kayak. Wong sak urip-uripe puluhan tahun nganggur. Nah anak alumni ini teko. Nah, jadi kerja apa ceng? Sama kan aku bicara peduli. <laughs> Mulane kula rasa modern wan. Kula ngalim lah seneng kerja. Maksudnya kula trauma <laughs> kritik kerja. Dikiai wong paling engkek lho. Tangan-tangan bener. Kayak eh, matun misalnya ono uang, ya kula Nih rezeki kula seret wis duha ngene ngene. Subhanallah. <laughs> Eh kiai uang paling enggak, Ayo eh, ora ora, ada wong paling enggak, enggak sadar. <laughs> Oh, eh, grono alumni itu aku lagi. Soalnya wah ya, Arif tau, eh bisa. Bisa jadi kerja kerja apa akhir kan tuh jadi. Oh, nah jadi ini ngaji ngalim ini. Masalah ini ayat materi. Tilka utawi kabeh ibu rupa-rupanya periode Ibrahim Ismail Ishak iku umatun iku umat kot kholat kamus kelimat sopo umat laha maka sabat iku kedui umat manfaat kedui umat Kalau kaya guna mane laha iku manfaat kedui umat maka sabat ute apa sing den lakoni walaku maka sabat Kue ya apa sing buat lakoni al khitab lil yahud wala tus alu naran ora den jalu itako an sira kabeh ora dijali tanggung jawab nama karu yang malun ura urusan. Jadi periode Yakub, Ismail, Ibrahim wis kliwat mereka yudue amal sing iso manfaati kue yudue amal sing iso manfaati sing jelas gak saling urusan ada gak saling urusan umpama bener Nabi Yakub Yahudi yura ya urusan umpama Nabi Yakub bener wong Islam yura ya apa urusan? pada akhirnya dengar apa sing dadi urusan ulah maka sabat walakum maka sabtum amal ya amalem iku sing dadi urusan karo apa akhirnya ya ora kok mu teori ora kok mu ini kan teori ilmiah artinya mau Yahudi itu bangga mau ngerasa turunan Nabi Yakob paham ya jadi mau Yahudi itu bangga mergo rumongso turunan Nabi Yakob di mana Nabi Yakob diyakini ausa bil Yahudi ya paham ya jadi Nabi Yakob Yahudi itu bangga mergo dinasti Yakob Yakob ausa bil Yahudi ya. Nah, kulon paling ini, kulon paling seneng mau sih ya, justru wonten polemik menyangkut suriah Rasul kita kok repot karo mantu jadi misalnya kok pulau kiai gede tetap masyarakat pun darani anak turun pulau sing paling berhak mimpin pondok saja nih saya mau apa sih tapi syarat nak buatan lawang liyo sing alim gak berhak lawang sing alim ra berhak itu kadang drengki repot jadi ngaten ceritanya Jadi orang Yahudi itu punya keyakinan karena mereka ini turunan Nabi Yakub sehingga agama mereka benar dan kastanya lebih kados alawiyin alawiyin teng Syria saat ini nuwakal naga ya ngeklaim dunia Rasul nuwakal naga semulai ngagi hadis-hadis yang mereka mesti lebih swargo macam-macam ini kan wonten aja hadis alubed terutama sing versi Syiah ya, itu ekstrim dengan ini al kafi ya, hadis alubed terjadi ini Imam Ghazali ngingagi ayat tiga lah maka sebat walaku maka sebat pada akhirnya dengar ya Allah yang penting ku amal yiku kas buka amal kerjamu karena orang itu tidak adil barang sing abstrak dunia barang sing abstrak kadang kita yakin tapi barang sing real kita gak yakin ini bodoh ini manusia misalnya ini, sampai dua hizib telak santet berhubung santet Zaid sampai misalnya dua asumsi di santet Zaid santet Zaid kan gak ketok nyantet tenan bora kira ketok tapi ke SGR nak orang mandi itu mereka ditolak santet Suaraku yang ngotot suaraku kira ketok kita tahu-tahu GR mergo melok toreko sama ngene ibu suaraku. GR mergo dzurriyyah Rasul mlebu swarga. Tapi dari Imam Ghazali, ketika abstrak ini di fisik, no kue randu keyakinan ngono. Contoh paling gampang ya. Nah amali bapak manfaat kue amal agak kita meripat. Mbak sekali kali bapak mentok semangan kira mangan wani. Sing fisik, sing kasat mata. Gak wani, ngono dari Imam Ghazali. ya yasbau nabi akli abaihim wala yakulun. Apa mereka berani merasa kenyang? Gak usah mangan, cukup bapak itu harus mangan. Kenapa nak amal ndak wani ngono? Iki mergo ora iso padha-padha iso dibuktekno lho maksudnya paham Bapakmu mana? nah gue percaya amale bapakmu dok, gue berapa mangan? Wah bapakku semangan, wani. <laughs> Jangan-jangan hanya karena jangan-jangan kita ini tertipu karena nggak kelihatan dari Wamul Memang mungkin kita ini sering ngotot bapak walim alama terkenal wali terus kita mantap Ya nyata ini bodoh tentang narasi gue masih pikir karena apa gak ketok jadi barang gak kita uriskan sirik jadi wow saat ini si untuk musibah saja ini cara Allah mereka memang sebuah kodok mereka mau berdosa gue melebur dosa ini ini sekarang cara Allah musmalah kabeh hadis kabeh kitab sepakat nak wong mukmin kena musibah mengurangi ini itu jelas cara nabi. Tapi GR berhubung wong iku mang di masalah gue kowe GR mak ora kowe. Hmm. Lho dai sampean pikir mergo barang ra Tapi sekali barang itu ketok, gue terus meyakini sesuai barang itu sing ketok. Misalnya nggak cai gue yang ditabrak rumah itu, sampai yakin, sampean rumah tuh mobil banter. Jadi ternyata kita meyakini barang-barang raketok itu khoyali, ya, mergo sekali ketok gue orang rumus iku. Lah neng amal kita ini sering kayak itu. Jadi dari Imam Mujali kelompok alawiyin kalau meyakini karena duriah rasul atau mlebu Sekali-kali sing urusan fisik. dia ya meyakini gitu. Kok usah mangan bapak es kan? Apa wani ya Jadi repot. Pak, padahal jelas orang Quran hadis ngukur mlebu swarga orang jelas amal. Memang kita harus hormat duriah rasul itu jelas. Kita kena kita harus hormat. Tapi benten hormat sampai sampai meyakini mlebu swarga itu niku bertaruh. sampai meyakini tiap anak kiai ngalim niku bertaruh akidah. Tapi tidak sampai wajib hormat hormat itu kan kita peradaban lebih gampang kan sampean. Kalau wajib hormat Tapi tidak sampai dua keyakinan akidah tertentu bahwa si A si B mesti mlebu swarga. sampai malah dolanan akidah. Oh. Lho ya. Butuh dalam Quran hadis ya kan. Paham gitu? Jadi masalah-masalah kita sing khoyali itu dari Imam Ghazali itu sudah pada titik terparah. Ini mau contoh paling gampang jenis-jenis kayak Mustafa ini ya, setengah-setengah percaya dulu itu memang resikonya kan ngoten. Mulai Imam Ghazali sampai nyontok nang ini. nak kue macan percaya dungo aku mati, mergo saiki iso dungo. Lah zaman kue cek cilik ngerti mangan eh, sering dituruti pengiran atas nama apa kowe zaman urung iso dungo, kowe sering gak datem kasil. <laughs> Terus apa pasti kowe. Jadi sekali-kali ini nek Allah iku yukti himayasa ya saya dirahmati dirahmati. Sekali-kali yakin Allah ngekek karena krana fadhole kena apa sih aku suwide karena amalan cek GR. Eh, eh. Kowe iso donga kan paling gak tak usah nulis hidayat. misalnya Pak Mustafa bisa nih dulu mondok. Kan dia tahu umur 20 tahun sebelum itu atau lima tahun sebelum itu jadi jadi era itu dulu kok bisa mangan. karena saya kisah dulu malah misalnya rezeki mengundang aku maju seneng deh. Dewa nama itu kan. <laughs> Lah ya kan kita dongo. Keturutan atas nama Allah. Mulai bener corong sufi kan jelas, donga itu ibadah titik. Donga nunjuk no kita istiqor ilah Allah titik. Nyaman kan urip sama Allah. Beres kan malah nyaman kan? Semuanya macam mendewakan diri sendiri. Ya. ini kita harus sujud kabeh, kacau kabeh. Ngaji rahatam ngaji, ngadun bareng ngaji. Lagi nak pikir wonten lha ini semua. Terus karupan urusan rezeki itu jelas. Wa minta batin filar di ta'ala boleh sekuat. Jadi urusan Allah. Jadi Allah wis di urusan rezeki ku aku. kau ana wong dawuh ora ana dabah sing gelem tunggu mbek aku kecuali tak <laughs> ora orang Ora orang Eh ya jare mau jadi kapan? Terus kue saya kira percaya rezeki berkah selamat mergo gizi pembelaman kayak cilik selamat terus roh gizi nasor selamat sem krono kok ya bareng saya kisah gizi nasor nek sama ane kafe selamat mergo tolak tante teh mati kembali atau mana iya. loh lagi kan lucu, zaman orang iso hizib nasar, taman kok selamat ternyata di sipurip mandiri lagi Bareng wis iso hizib kok rubah Awalnya tiap selamat karena tolak santai Mau tuh isi nasr niat ibadah kan nyaman, mau oh, isinya solawat gitu, malah nyaman kan? Ketimbang akhirnya waktu ini gue ejab, nanti ujub, ya bahasa santri ini. Lo kayak orang Yahudi yang mana ujub, ngerasa turunan Nabi yang ngerasa bener. Sampai menilang tamat sana naruh ilah yamam, maju dapat mungkin rokok sedih lo aja, istilah menonton nenek moyang, ya, pikiran ini Yahudi. <laughs> Nah, kayak ya, gue mau, cara mau jadi Oke, nah amal gak ketok, bodoh-bodoh raro bukti ya kan? sing fisik juga bapak sing mangan lho ki terang aku maca sing gini apa berani mereka berani PD kenyang gak usah mangan ke bapak ewe mangan ramani enak fisik Wani kan bapak itu asing kelampiran kita sak kelampiran. Gak wani kan fisik. Dicek fisik gak wani. Lah bodoh gue mau cedulak santet, tolak santet songane mandir kenyataane ora santet tenan. Wani gue mau tolak tabrak mobil fisik. Jajal pilih mantau LG tiga sampai Anwani <laughs> Tapi nak santet berkurang kita kan GR mawon Artinya koyali ya, kita pada hal yang nggak kelihatan itu tinggi Jangan-jangan koyali ya, Ini jenis ilmu koyali ya, Yang paling gampang yakini selamat karena fadilah bos sekarang bener diradani Allah Mujma'alah nyaman kan Taman ketemu Allah ini nyaman apa itu barang gede roh isu dan gue mesti mencari tolak sandar temuan. Biar itu iya, lucu banget. Suwantet sok gue ramah. Di sini ada gue Si mari ramah di gue Dari teman itu mampu. Mau mana ditambahin ya rumah. lu sungguh gue nyedok isu. Untuk syarat di mana Semua nyedok malah koda. Salah wajib dan kira-kira Kurang sering orang kiai kira gereja aja lah nyantet aku. Jia dek tenan. Repot, sedang mitos-mitos untuk nggak tapi sama orang nengok umur, nah, sama cek rentang kualat, yang nah, kulo ada alat, tolak bala. Terus mati rasa. Cara kula matang wis mati rasa. Dadi wis niku. <laughs> Eh repot. Eh. Wakau lu kunu hudan wa nasara tadadu Jadi ini ayat ayat ya. Jadi pun mikir ilmiah Wakau lan ngucap sopo ngake, ngomongin Yahudi nasara Kuno nasira kafe hudan Jadi ya kabeh kafe nasara Kowe ku Yahudi itu Nasrani ku ada untuk hidayat sira kabeh. Awal tafsir wa awal Yahudi Madinah wa tsani Nasrani Nasrani. Dicara Yahudi aku mesti bener Yahudi, cara ya Nasrani Nasrani. Kowe mengucapkan sira Muhammad bal millata Ibrahim Hanifah bali anut kita eh bal natabu bali anut kita millata Ibrahim ingat gaman Ibrahim Hanifah hale condong eh halun min Ibrahim ilan anil ajian kuliah condong artinya menjauh mana ini condong menjauh anil ajian kuliah dari semua agama yang salah condong menuju ilat dinil qayyim maring agama sing bener menghindari yang salah menuju sing bener wa maka nan musyrikin lan ora ana sapa Ibrahim iku minal musyrikin Nabi Ibrahim ora termasuk wong sing musyrik kulo ngucap sira kabeh khitabun lil mukminin aman nabilah iman kita bila ma unsila ilaina rupane Al-Qur'an wa ma unsila ila Ibrahim minasuh fil asri sange mempiran 10 wa Ismail wa Ishaq wa Yakub balas lan anak-anak Yakub Wamalan iman maring perkara uti akan den paringi saka Musa Musa rupane menat Taurat wa Isa lan Isa. Wamalan iman maring perkara uti akan den paringi saka nabi nami rabbi minal butuh dua ayat. Lan fariqu ora beda no kita bena hati minum kabeh tak imani. Kalau minu bibadin mana guru bibadin mongko iman kita akan sebagian dan ngafiri sebagian lebih karena surga. Artinya orang mukmin itu khase iman kafir rasul. Wa nanu kita lagu maring Allah muslimuna Islam kabeh. Fa'in amanu kelamun kode iman sopung Yahudi Nasrani bin muslima aman Kelawan kaya oleh iman sirah kabeh di iklan ma Fakot ditado Kalau iman wong Nasrani Yahudi sudah sama dengan kita Fakot ditado Berarti sudah dapat hidayat Nah persis, artinya cara imannya sudah benar seperti kita Wa intawallo Rupa-rupanya pembuatan tafrik benar usul Wa intawallo lamun mengo sopung Yahudi Nasrani anil iman Fa'in aman fisiko Mereka pun yang dalam pertentangan Fasaki kaumuwa mongko bakal nyukupi sira kabeh sapa wa apa wa pesan yo Mulai kalau cerita, fisik itu ora kena jadi ukuran. gue kula bulan balen ini jadi Allah juga tradisi ngaten, selalu gawe ukuran fisik, tapi kata-kata yang buatan misalnya ngaten. Nabi nak badhe perang. Pasukannya kafe kafir selalu lebih banyak. Terus Nabi untuk wahyu ke Allah mat, kowe gak apa pasukan sithik, saya musuh 3000 gak apa-apa, gue mesti menang. Mulai riyen kang manto Kang Ahmad Dunya menang mesti ono fisik. Fisik misalnya wong kafir mati sewu wong Islam mati 70. Artinya hak itu menang, menang cara fisik, termasuk perang menang. Tapi Nabi itu ya selalu diperingatkan Allah, itu ora mesti. Mergo urusan agama itu rano ukuran, ukurannya tidak menang. Mulai perang Uhud diparingi kalah. Mulai istilah Allah watil kal ayam muda nudaluha benan nas. neng kasus-kasus perang Uhud, Iku aku melihat antar menuso. Jadi Allah dua tradisi kadang dilihat itu status kemanusiaannya. Menarik perang Uhud Nabi kalah. Ketika Nabi kalah, ketika Nabi tahan gelung pulau bener kok kalah. Jawabannya oh bebatil kal ayam muda wira benar. Nah, Panjang ini urusan menuso. sama diolak wale. Jawabnya Allah oh, itu urusan manusia diolak wale. Jadi Allah itu melihat madun itu dua, melihat madun sebagai manusia. Ya kadang tarik di Cina tenang. Kita uang sholat, uang tahajud, ya buru uang rasulat tenang status urusan menu menuso Irak buruk tenan dari Amerika tapi ada kadang status yang jenis kebenaran itu kita wong mukmin kita wong soleh lah kebenaran sejati ukuran menangi menjadi ya ukurannya versi apa nih orang orang yang bisa diukur baik fisik nah diukur baik fisik dia ya, panjang buatan sakit zaman Nabi Fatku Mekah Ibu ya urung fatu dunia, lah nabi nakalan, nak nabi lah urung tahu menang. Mereka nabi terakhir hayatnya namun fatu Mekah. Lalu aku sombong ini, urung fatku rombal Paris. Ya, nggak ada cara nurut gitu. pun. Lagi fairan aja orang. Kau nak ukuran fisik. Zaman itu Amerika sudah ada, Romawi sampai Persia. Karena emang agama urang urusan menang fisik. Nah, umpama agama ukuran menang fisik ini nyorot sampai. Berarti sampai saya gigu santri buruh yang sholat kiai mau cuma wakil bupati gusti ini bupati kalah terus misalnya ukuran fisik loh gitu. paling gak kata serian masumi ya tetap aja presidennya Soekarno kok PNI artinya gak pernah menang kan ada kan pakai ukuran fisik ya. Mulane artinya Pak Inarkis Bapak Gumul Golibun tentara Allah mesti menang. Kita ini sering terkontaminasi oleh ukuran-ukuran fisik. Soalnya menang kita jadi presiden, jadi partai semenang nah kersane Allah aku yakin buatan nonton buatan fisik mereka Allah orang gawe rumah ini dunia gitu wong soleh jadi ukuran wong soleh sebenarnya akhirat nih nah fisik buat nonton sakit Wong nih nyata, cara Rasulullah sakniki nyata, mau sampean jual mana? sampean nak percaya pulau, sampean misalnya berperang badar menang menang wong kafir mati wakil sampean menang sampean bermenang bermenang zino gue nggowo wil yo top togel iki cara Allah sampean dianggap pemenang atau pecundang nak sampean tenang nganggo ukuran Allah pecundang kan karena Allah itu tidak penting artinya cara Allah terjadi gembel kan jaga wong kalah artinya apa cara Allah berarti gak penting tenang menang fisik tapi misalnya dua lek kan, kang Romanto kang perang ukut keok tenang orang Islam perang ukut bariku tetap zuhud tuwakwan, seneng jamaah tetap seneng Allah betul tetap itu akal yang saya saiki harus nganggo ukuran menang fisik Mana bener Nabi ketika perang dari Badar menang Islam kan bunga. Lalu Nabi diingatkan rojak naminal jihadil asyur ilal jihadil apa? Masuk perang Badar orang sing umat Islam mayoritas bahkan santri mayoritas itu janggal kena opo wong itu kok kon nganggo pakaian cadar kita santri lah itu janggal fungsinya cadar engko asik tenan engko wong cadaran <laughs> lha iku bukti lo kita ini kan muslim cek santri bisa muslim pas ah lah cara kabaran gegeran kita kan gak sekedar Islam yo salat yo tahajud yo santri Gue jaga, keberatan, terkata. Umpama wong kadang yang keberatan. Gitu, Sing salah lah. Iku artinya apa? Ngeri kan? Aku misalnya ahli peke, dagangan apa yang nganggo cara peke, nganggo sebot ijab kabul klaim teman. Niki kulo ade jenengan, kagak ada terus tak muni istarat gelem teman dua kan saya kira orang sing buahnya itu <laughs> ini aku teori apa ya, ya? sing dagangan ya orang sing duit cara pakai kan karuan sing sah transaksi baik mustari atau wakil tapi perdagangan modern sing transaksi buduli kabeh kan sing dikedur romanto sing daro wong liya wong liya titipno wong liya meneh iki cara fikih es buduli wong luwian kan di sistem perdagangan modern sing bergerak kan malah eksekutif marketing cara saya maklare kok ada rumah bahasanya yang kayak eksekutif marketing ini iya. cara pikiran buat sah orang baik orang mustahil orang wakil sampean bodoh sampean pula roti sing transaksi baik sih nak toko nih toko sing buat konsinasi kon toko itu di sini apa wakil kan wakilnya sampean sampean wakilnya cara pikir sah orang sampean orang malik roti buatan sah kan syaratnya muwakil kan ayah guna milkan ilmu wakal be jadi gue miliki sih gue wakil no jadi mau fikih ya harus ada nih paling banter kita terus sebenarnya itu saya itu agama sebagai ngerti lah oleh mui paling banter ya, akhirnya terus ngaku hukum hukum nakalan itu jadi artinya apa aturan-aturan yang kita yakini cara fikih itu kadang kita tidak mungkin menerapkan mereka mau itu jadi kita wong soleh lang sepakat sih sampai mereka bodong soleh. Iya, gak maju dulu. Kita <laughs> Iya, tak orang kiai paling soleh. Mbak, jangan kiai mereka Cina. Kau orang bodong soleh, mbak. Jangan mana itu mereka Cina orang maju. Mereka bodong soleh orang maju. Berarti ada nganggup soleh problem kan? sih <laughs> eh, kemudian istighfar, kayak tok kita mulai soleh. Ini kacau kabe. terus dipekis. Ya nah, itu aja. Bismillahirrahmanirrahim fasaki kaum wa wa samil alim bi akhwalihi. Wa qad tafawulan teman-teman nyukupi sopa Allah ing nabi iya hum ya ing kufar. Bikot li Quraida kan mateni Quraida. Quraida suku temu dina Wa nafsi nadir lan usir bani nadir. Wa dur bil majib majibna jisa alihi. Jadi zaman Nabi yang jauh di Medina itu diusir Sangking Quraida Bani Nadir diusir. Riyen diusir ngantos tok khaybar Ya, jadi zaman Nabi mau menangi nyusir tiang Yahudi Madinah, namun duki Khoibar. Terus ketika periode Umar diusir malih nanti dok Palestina. Yahudi mulai rian aja mulane tentang kurikulum SD Yahudi, cara saniki SD. Ini kurikulum SD Yahudi panjang nih, Semua siswa Yahudi itu ditanamkan benci sama umat Islam. Berko sejarah orang Yahudi dulu kan tempat di Medina. Pertama sih ngusir wong Yahudi kan Nabi. Jadi usia mereka nyulayani janji kan diusir be Nabi. Wanak in nantir lan ngusir wong Bani Nadir. Bani Nadir kelompok Yahudi. Dia yang Medina terus diusir di Khaybar. Zaman Umar diusir ke Palestina. Nah, mulanya di daerah kurikulum Yahudi menyen wajib gedeng kan Yahudi di Islam. Mulai cilik diajarkan itu. Mereka zaman sejarah kalah yang Yahudi di Islam. Jadi nah, wonder sejarah ya, mana final sampai anak posisi ngusir jadi gak dendam begitu diusir ada dendam lagi mana lagi agak sampai nanti dimarahin nenek moyang kita di nenek moyang kita itu diperkosa orang Jepang diperkosa orang Portugal emang tenang, kira orang Portugal lebih jajah Mana cara kuno kuno, mulai dukung Belanda, jajah buyut buyut itu, <laughs> gerbal balan Belanda Jerman, orang kuno kuno dukung Jerman, alasannya Belanda apa? Menjajah. Enggak sami Armando, kayak kita yang menangis sejarah di Gedeng di Jepang Orang Musa, nopo malah sampai nak moco cerita-cerita perkosaan zaman Jepang terus jadi wanita wanita penghibur kan mesti mangkel lah itu jadi kurikulum ya Yahudi kita kan bisa anak moyang diusir jadi Muhammad dan Muhammad terus Umar mulai terus nanti saat itu banyak mati-matian jadi memang skala Yahudi yang dikuasai memang Palestina lagi terus Medina itu yang memang merasa merasa menjadi penduduk asli Medina ya. Jadi Nabi pertama datang Medina nurukun untuk Yahudi sampai terkenal Misabul Madinah, piagam Madinah. Lalu rukun be Yahudi ini dalam rangka kesepakatan bersama mengamankan Madinah contoh serangan wong kafir Quraisy. Maka Nabi jadi ancam diserang Abu Jahal JS. Paham ya? Bareng pas perang Badar tiang Yahudi itu saya saya buat ngewangi Abu Jahal tapi pas perang Ahzab ya, nah, pas perang Ahzab pak tiang Yahudi Mpun kerja sama di Abi Sufyan zaman itu Abi Sufyan dari masuk Islam perang Ahzab Pak Presiden Mekah pun Abi Sufyan kerja sama Abi Umi Yahudi Nasrani ngusir Nabi berhubung koalisi malah negara ini perang Ahzab perang koalisi piro-piro Hizbun Ahzab jamak Hizbun Nah, perwa, jadi perang koalisi terjadi zaman Nabi. Nabi ngerasa pasukannya gak level. Gue di biang kufaru Mekah campur Yahudi campur Nasrani terus ini perang Ahzab. Nah, perang Ahzab nak sini tarah diarani perang kontak Berhubung Nabi gak nguntapi, terus gawe kontak gawe kontak nih gawe kenapa jenis parit jadi perang kontak di jeneng tiga kontak ahzab perang Zatil Usroh Wah, Nabi mulai mangkal dengan Yahudi mereka perjanjiannya dilanggar artinya orang Yahudi tidak punya komitmen menyelamatkan Madinah Bado perang Ahzab nih terus orang Yahudi diusir paham jadi dulu pernah ada juga kerjasama Nabi dengan Yahudi sama-sama membela negara Mulanya zaman Basri Masari ditanya, bagaimana hukumnya umat Islam baru membau sama pasukan nasionalis musir Belanda ya, hukumnya berdoain ke hubul watan nal iman dulu Nabi juga pernah sama-sama mempertahankan Madinah itu dengan orang Yahudi atas nama sama-sama warga Nabi Madinah. jadi nak mulai kalau ingin ngomong gue, ini tabat awamnya nggak boleh itu kita ngikuti ahwa ulyahud Bahwa nafsunya wong Yahudi tapi nak ngikuti transaksi tanggung mantok ngikuti transaksi benang pula eko Cino urusannya kita harus harus nepati janji yang transaksi ini banyak atas nama gak nafsu atas nama transaksi B gak sampean kulaan gip sampai Cino mesti bergawe gak iso kan gak dari Cino tapi bergawe apa jadi dari Cino roti bualan mekari apa itu gak iso itu boleh kita ikuti malah wajib ya, karena Allah itu suka orang yang nepati janji tapi atas sama hukum Allah memang wajib ahlul misak itu wajib lah nggak boleh itu ngikuti ahwahnya Ikuti ahwa artinya kepentingan Yahudi. Paham ya? Jadi aku durang ngoten-ngoten. Nah, ini mulai kalau mau bolak balik matur. Ini ki ayat madaniyah. Jadi permainan ilmiah yang mau rubah termasuk ini wanaf jin nantir. Lan ngusir bani nantir. Bani nantir Yahudi. wadar bil jisati lan majib no jisya alih mengatasi bani nantir. Jadi harus diusir diwajib no bayar upeti. Gak mau ngangkel ya. harus diwajib mau ngangkel harus diusir diwajib no bayar apa? Upeti. Gel dong. Tak gelan nih. Jadi ada guli-guli misalnya. Ini kudu gede Sibuho tawo. Utawi agama Islam kelawan sibgo tawo. Cara guna kuna ini celupannya Allah, Cetakannya Allah, darun muakid dunya amanah. Utai lapat sibgo tawo mas master sing nau kidil amanah maring dawa amanah. Di aman kita kelawan Sibuho tawo. Bifi'lin Mukot muqaddarin. Kelan fi'il sing ditakdir eh guna eh, Allah. Tegese uh, apa lalaane Allah, ciptaane Allah wal murad biha. utahe sing dikersane kan sibuk iku dinunggu agama Allah dikang Patoro kang ngatur sapa wa ana saya mungsu ale ing atas itu. Di duguri asarihi ala suhbi kasubhi fitobi. Koy wantar koy celupan dulu kayak gunaman. Waman asal minawo isiku. Lan waman ti sapa iku asane we bagus minawo ya apane kutan apa apane celupane utawa napa. Cetane. Ora ana sing duwe apik timbang cetakane Allah wa nahdu lahu abid. Utai kita maring Allah wong sing ibadah kabeh. Kala ngucap sapa ya hudum Yahudi lil muslimin maring biro-biro Islam nahnu ahlul kitab bil awal nahnu te kita ahlul kitab bil awal iku kita iku wong-wong Islam wong sing agama sing luwih dhisik wa kiblatuna te kiblat kita iku agama luwih dhisik walam takun kiblate Nabi Muhammad itu kalah dhisik be kiblate wong Yahudi rupa-rupane Baitul Muqaddas walam takun ta ora ana sapa lambiya menang Arab ora ana nabi kok Arab Nabi Ibrahim Ismail kabeh yang putih Palestina Palestina dan orang keyakinan orang Yahudi Muhammad Nabi salah alamat mereka Nabi kok orang turunan Yahudi. Palestina oh, Nabi kok alam takun alam malah orang orang Nabi kok orang Arab iya. Nggih, walau kana Muhammadun nabiyan karena mina untuk umbo umpama ana sama Muhammad Nabi nabi karena itu minna Muhammad mina sama kelompok kita umbo Muhammad nabi tenan mestine kastane kasta kita, ora kasta kita nabi nabi itu Mengalih sama nak kiai ngono ya kaya Yahudi. Ratusan kiai kok kiai mus kaum Yahudi kaum Yahudi ngerti orang terima orang orang terpilih orang kau kelom koplo Yahudi dan oleh wae Rumah ya oleh Mustafa orang dia itu butuh dia ya bener orangnya satno ini cukup gak nyesatno lah nak kiai apa ngalim sing penting gak zino wes gak zino gak ini uang dosa cilik-cilik cilek dengan kan gak selingkuh Nah, kita kau kok gibet sih soal. Panas dalam waktu temurun apa ini kula tuh hajunan. Berhubung kiai selingkuhnya diniati muka, repot. Nah, orang kesini kisah nyata, orang rame-rame Nur Iskandar muta kan gue ke kiai kiai. Ya. Aku dalil muta, kiai kan repot kan. Nanti misalnya setengah sorong awam jino dia alasan muta. Dulu alasan kalau orang rondo jadi orang sama ya repot. Lalu <laughs> itu, wah, untuk nakal di ilmu deh keren gak sakat ya mau direpot Kan bareng Gus Dur wartawan, kenapa sih kiai-kiai santri itu kok sering dosa? Padahal mereka kan orang-orang soleh. Lu malah boleh dosa itu kiai sama santri. Kenapa ke? Tahu caranya istighfar. <laughs> Malah boleh dosa. Perlu beda. Wes kok beda ya. Lha nggih tantane sing iso bobol bang, mungkin bang kan teman malah iso kan. Jadi repot itu. Aduh nak nut. Ya bodoh ini gak utuh kan rasa rasa istighfar. Gak masalah. Heran. Ya, eh, eh, eh oh, Yahudi cara berpikir ya. ya. Umpam Muhammad itu nabi lah kan amin. Nah, yakti ana sama Muhammad itu minas setengah sange kita. Fana dalam kau ya. Kul lagi. ngucapo sira lagu maring Yahudi atuh hajuna nafila ana to gawe bantahan sira kabeh naik kita bilang hingga urusannya Allah apa kowe iku iso ngatur urusane apa? Anis sofa nabiyan nal arab. Cek kowe seneng urusan bantah urusane apa? Bahwa khalite ya Allah ya Rabbuna wa Rabbukum. Falagu mongko wenang kedhi Allah ayas tofia ya, yen to milih sapa wa min ibadi mayasa. Urusan kiai wong sugih kersane Allah iso wae. Apa ngangkat kiai sangka ora turunan? Kiai nyatane ora turunan kiai nggih rumus ngentasno BTS canggih ra karuan nggih sarojo. Orang turunan kiai di ide besar, eh. Itu kan luar biasa. Artinya apa? Apa sakit mawon gawe milih wong sing sangka kawalannya sinten? Mawon. Falahu Ayas Tofiam ibadimai nah, Sana nabi ragu Israel, sinten mawon di kersan Allah jadi nabi dadi nabi. kersan Allah jadi kiai jadi kiai malah wow. Berhubung mantan preman rumusnya canggih terutama hal satu itu <laughs> dunia ini karena <laughs> nanti aku menang ketiga itu amal, nanti amal-amal gitu walakum tapi gak repot kiai mantan nabangan kalau niku i BTS pinter karo mantan jago do ono kiai mantan preman takut Pak Kiai, kamu kok cepet dapat uang? Nah, sebelum Kiai saya memang canggih soal tilak mandilak. <laughs> Jadi Kiai mantan orang akal ya repot. Jadi zaman Kiai jadi terus no tradisi. <laughs> repot. Eh. Nah, nono kiai kok disenangi cewek-cewek. Pak Yai, ini nanti kalau pidato kok menarik sama ibu lagi sering kiai biasa beda. <laughs> Repot lah. Ya, itu resiko dari betul, tapi sah, anaknya sah, cara hukumnya awas sah, kiai sih dengan sah, pokoknya ngomong yang sakit mawon. Walana ilan kedua kita amal nanti amal amal kita walau kumlan kita amal itu. Yang penting urusannya wa amal, gue yang dia amal, kau yang duit ngama ya, sing penting mana nula gumudisun tapi kita mari apa wong sing ikhlas kabeh am takuluna ana ngucap sira kabeh ina Ibrahim wa Ismail wa isa Ishaq aku balas bet iku kanu dan ana soro apa kowe iku meyakini na Ibrahim Ismail Ishaq Yaqub asbat anak turune Yaqub asbat uji turune Nasrani kul ngucap sira Muhammad a antum a'lamu amillah ana to te sira kabeh wa alamu lu ngerti amillah main klan kowe apa lu ngerti tinimbang apa durung Yahudi kan ini main klaim ya eh, jadi sopo Ibrahim Yahudi Nasrani antum alam amillah waman adzawu mimman kata masyahadatan aidahuna waman adzawu waman ti sopo adzawu luwe dolim mimman tini bawang kata makang nyimpan sopo man syahadatan yang kesaksian aidahu ono yang sanding iman minaku wong paling dolim wong sing menyimpan kesaksian parupane wong Yahudi Nasrani dunia, itu ngerti nak Nabi Muhammad itu bener cuma dia menyimpan kesaksian itu wa mongko ora ana te apa iku kafir dat sing lali amma tamalun saking apa sing mbok lakoni sira kabeh tahdidun lah te dawa mongko iku itu niku tadi tadi cara Jawa maknane iku ujung-ujungi jadi sawangane yo tapi ora ya bener kan cara tiyang yo jono kan dadi wong kowe nang dolan tapi maksudnya nglarang apa ya ngulu ngelulu ya itu ngulu lagu me tingkau uti kafe umat umat kot kholas leha maka sepat walakum maka Jadi lengi-lengi ya, boleh urusan nabi Allah itu intinya leha maka sepat walakum kuma kasabun. Jadi itu ono kasbu. Paham? Ya? Jadi sampean rai ngandalo ra kasbu, ya, ngandalo turunan kiai, ngandalo situ gak no kiai, rai iso kutu no kasbu, kutu no amal. Pokoknya sampean ngakoni semusma aleh. Jadi kita ngap ketemu Allah ya be amal kita gitu loh. orang be dungane wong liya ya ora hal-hal sing fiktif kados wae karena nyata ini ketika dijajal sing fisik kita rawani ya, iku mau sampean percaya mbek kiai wah lima uang di swarga mau ada Pak Yai terus ngamalan saya naik ke wani Pak Yai mangan keramangan <laughs> jadi ternyata itu tidak berani untuk hal hal gitu tidak berani jadi intinya kita kudu ngamal lu nanya malah nyaman kang Romanto misalnya tuh deh gue semua kiai percaya mbek kiai misalnya percaya Sabtu kotir Nggak itu nyaman terus Abdul Qadir ngendikane don kira kira bu bende rumah nih swargo duit gue bangun masjid bener lah sampean percaya si Abdul Qadir duit gue bangun masjid bener cara hadis ya bener man bana baitan yuk bana masjid dan bana baitan sujana artinya cara kaji nabi ya bener panjang bangun masjid itu ada jaminan mungkin si Abdul Qadir saat fatwa ini ya bener karena gak nuruti nafsu tapi nak fatwa ini kiai saya kan kacau cung gue milah ida gue seneng kiai lagi ya ini nggak sini, bukan seneng ini salam juga kan repot. Kan silsilahnya duniawi. Artinya silsilahnya kan bin nafsi. Kecuali ini, contoh seneng hitam, ini berantas BTS, ini berangkas togel. Saya ini nyumbang masjid. Artinya nggak terlintas sama sekali yang bin nafsi pergi ke duit aku, nggak ada sama sekali. Dan ini benar, nah itu banyak gak ada bin nafsi. Tapi hasilnya ini cara agama itu kita ada, kita jadi kiai itu boleh, nerima uang dari orang lain itu boleh. Tapi itu tadi hadir nafsi itu berbeda. Mengenai zaman Ahmad bin Hambal ditanya, ya Ahmad, kamu kok kadang malah minta uang santri kamu. Ya, mari um, sufi-sufi sih aja lu ben sufi berdua ya jadi bentuk reputasi nanti sufi ra jalu uangnya, berdua berdua. Jadi oleh raja lu orang krono isin apa baru mempertahankan repu reputasi. Malah repot mana kan. Mulanya kata kiai sesat tak ngerti Jadi kayak Mustafa misalnya bangun langgar, dia ini mau jaluk pejabat, dia mau jaluk uang, sing jaluk kan panitia nih. Tapi dia ini perlu nak langgar itu hasil jalukan. Tapi sebetulnya dia tidak jaluk ya nyaman nih imam, dia ya kan repot lah so, kiai nakalan. Loh, ya kita pasti ini nakalan. Terus dong, kau itu. repot. Nah, itu hal-hal sing Napa Rian zaman Yahudi Nasrani dialek ngoten itu kuat sekali. Permainan-permainan dialek mulan dari ilmu kalam, permainan-permainan dialek ngoten kuat sekali. Dan nah, ini wow, kalau bolak-balik ngomongnya Nabi Yakub itu diklaim Yahudi ya. Kita itu ya dua klaim-klaiman misalnya kata si A paling ngeri itu si An nah, Ali Sunat si saya ngarmata, NU itu si saya. Si A nemen. ini mereka kalau iman Mbak Jafar Tolib, Mbak Sayyid Jafar, Mbak Zainal Abidin itu suarga tenang bahkan nyawa-nyawa beliau itu diyakini masih hidup ijek ijek mengitari umat mungkin sama anak dua saya saya kata tahu semua memang hidup sekali orang Syiah itu dia kata tiba dibak berjanji karena ada yang Syiah jadi cuma kayak NU yang Mustafa Uraro nak dibak, jadi tiba berjanji ini karangan itu yang sia. jadi pertama Islam masuk Indonesia ini panjang lewat yang sia. cuma Zaidi ya. tapi sia, ini jelas ya. sama tanggal lagi Wonokromo paling alim Nopo bener mbak Dewi Gus Bahan itu usia itu ya. Cuma si Azaidi ya. Mulane tiba nu buat nenten nyebut Umar Usman Ali. Memang sih ya. Lalu bisa mana jadi tiba mislu Zainil Abidina Ali Wabnil Bakiru Khairi Wali Syukur Mesti ngelam alubet Hasil si An ngelam alubet Mau ngelam sahabat papat Di tiba Semua ngelam Abu Bakar Umar Betul nenten Ngelam itu alubet Keluarganya Rasul Lalu mislu Zainil Abidina Ali Wabnil Bakiru Khairi Wali Syukur pokoknya si Dina Ali kalian alir Rasul itu mau tiba anu anu Umar bin Khattab anak lain Bakar wonten mboten dan nenten mang dibakar ali sik Mana ngelem ini Nabi an misalnya ini gue sampean nak maca Al Hadisul Awal An Bakri Ilmid David segara sing mendalam sing jero An Bakri Ilmid David sani Quran Qur'anin natik sani Qur'an awal hadi ulama inna siji siji ulama yang manusa Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Peselangar Abu Bakar Lutfumar Untung kayak coba matun darah jadi kita ngaku rahasia. Ini iya, saja nih bacaan kita ini sia sekali. Wabe ulama gue jemara tiba karena ini sia. Yang saya cak para berjanji ini sia. Coba sia aja itu ya, tapi sia. Mulai orang ini jadi kayak coba seret repot. Tapi ya tapi orang kode raro sia, saya naik tiga orang Dan padahal jelas, kalau itu mau orang Abu Bakar yang tiba, Abu Bakar Umar, Utsman. Dan tenali Rasul Ali, Blabar, Ah, Said Ali Zainal Abidin Said Bakir Wabni Bakiri Khairi Wali Na'lam Said Bakir Khairi Wali Langsung kan ya Rasulullah Atfata ya jirotal alami ya wera judi wal karam itu pun Ali Rasul terus Beneran kan Abu Bakar Umar, mungkin kan sih ya Mungkin nak ngelam Ali Rasul itu ya. An-Bakri ini Dafiq walisani Qur'an Dafiq Aw hadi ulama Ibn siji siji ini ulama imna Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Terus modelnya model sih ya ini wah ina kulai sangkanat nuran bene dila kobla ya kuro adam bi alfi amin Yusab bi huwa Dalikan nur wa tusab bihul malaikat itu tasbihi Falama kholak ta'ala udah dalikan nur fitinati itu model si dan Gara-gara model si kiai jawab bingung jawab Nak nur Muhammad wis ono sedurungnya Nabi Adam terlibat sopo terlibat ya, babai Wah liwat babai diantara baik kan orang sing kan Bingungan diri salah diri meyakini kan bingung Saya ingin nih termasuk Nur Muhammad jadi lewat Ibrahim ya lewat Ibrahim Ibrahim cek normal cek waras Bapak Ibrahim ajar kafir lah pas Bapak Ibrahim lewat Bapak e. dan dari Bapak kamu bukan jawab itu maksudnya bingung <laughs> ya gara-gara keyakinan yang orang kan bingung kan? kan dewe nyikapi jawaban-jawaban inti kalau nurin Nabi ya salah ya cara berpikir ngono <laughs> enggak ini iya, awal akhiran dengan gitu. enggak nah, nah sampai cara berpikir Nabi Muhammad tuh sing karwan wonten hadise kan ngeten inna wa stofa ani ana inna wa stofa kuroisan ana wa stofa kunena kada wa kata sampai wa stofa ani ming kuroisin fa ana khiyarun min khiyaru sing wonten hadise kan Bani Adam itu yang terhormat tuh ini aku songkok kelompok ini terus fa ana khiyarun min khiyar itu pun kuabe ulama itu ijma lan kula niki milah ilmu sing ijma ijma sebenarnya kabeh ulama ijma Rasulullah itu diutus justru untuk memberantas kasta itu Inna akromakum indawu kokum Bahkan sampai anak ngalim ya, namun mau Quran ngerti Hampir 30% asbabi nuzul ayat itu karena keangkuhan wong kures mau iman gara-gara ndelok Bilal i iman Artinya banyak ayat sing malah nyalano wong kures krono ngerosok kastane dhuwur, mau iman mek Nabi mergo melihat di antara pengikut Nabi sinten bi Bila Amar sudah kere-kere. Artinya apa? kelihatan sekali, kental sekali. Malah Nabi itu menghilangkan kasta-kasta itu. Ya, orang kafir kurang ajar. Wis masuk Islam itu ngene itu. Jadi zaman satu Mekah pertama. Nabi kan ngendikan mur Bilal, Mur Bilal, Fa'adzin finnas. Jadi pertama kali batu satu Mekah kan Bilal kon ajar. Barang ajar Bilal lah wong wireng. Iku komentar orang kafir Mekah, manjen ya, wong terhormat. Alhamdulillah bapakku orang menangi, orang menangi peristiwa ini. Nah Muhammad itu duwe itu jago sing gak kira. <laughs> Jadi syukurnya ra karena bapak wis mati. Mergo orang rasa ino menangi peristiwa ada nih bilang. <laughs> Jadi kalau santri kecelakaan jarak tenan iki kiai kere kira <laughs> Gak terima karepe. Iki nang dilan entar saking anggur. Repot tenan. Lah cuma ini wow berhubung keyakinan si ah model ngoten ini. Akhirnya kita aku bingung jawab yang pun itikol nuli Muhammad. Tapi tak tadi pak si ah. Paham ya? Jadi mau sampai tak contoh apa nih gambar itu. Sampai tuh mulai apa taya jiro tal alami ya wahai dal jual karom itu. Terus nanu jiro num karomi karomi harami isani wal karomi. Namin kaumin bisa kanu. Wabi min khofim aminu. Jadi gue muji-muji tanah haram terus alul bed. Ini wah mulai Said Bakir. Malah yang dipuji pertama misu Zainal Abidin Ali, Said Zainal Abidin, anaknya Said Husain. Jadi Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Kurang ada Abu Bakar. Dalam mereka mengkhianat, Abu Bakar Umar Usman aja anggap gansap. Dalam versi nama si A. Mana si A paling seneng bahasa Islam Indonesia. Kita anggap si A. Kemudian ini tiba. Nah, tembangnya lah Romanto. Said Said Sing Sunni itu gak ada tiba biasa mereka mau nganggu riba itu mereka sih ah tapi kita jadi adat endor eh, ya nah riba ini jadi hal ah, <laughs> ini lah zaman ini saya bisa membuktikan kalau itu sih ya. ini mulai ngatakan Masa saya Bakar, saya Bakar pun periode tapi tapi itu di lemah cuma penihil kiri khair wali, api api wali, ini saya Bakar. Wah nanti saya jelas itu anti Abu Bakar Umar. Cuma karena siahnya Zaidiyah, itu buatan sabu jadi dia ini anti terus mau nyebut jenengnya tapi buatan sabu orang anti ngenyek jadi mau nyebut tapi buatan ngenyek nah misalnya sama anak lebih ideal, dia alim Islam Indonesia masuk macam termasuk aliran Indonesia tapi yang terakhir hikmah umpama Morasia juga dinyali revolusi ya tak warai itu ilmu ilmu sejarah man. jadi gini buat ya A itu punya tradisi revolusi banyak yang Mulane zaman Pahlavi jadi penguasa dan Iran Khomeini ini revolusi Berhubung Islam Indonesia termasuk setengah-setengah si Aldi keberanian revolusi. Wali Songo itu pertama sing no Islam ning Jawa. Tapi beliau-beliau Cek Sugeng yang menangi di negara Islam. Ketika Raden Fatah diangkat jadi Raden nyerang Mojopahit. Umpama kok Islam Indonesia gawanane model Madun ora orang revolusi. Iku ya nak ngono tenan gak sempat negara tenan. Niku kelebihan Rusia. Dung siapa gak seneng jadi keyakinan Rusia. Daulah yang tidak Islamia itu harus diruntuhkan dan diganti daulah Islamia dia perang tenan jadi wali sama jadi panglima tenan surat kudus yang itu jadi panglima tenan dia perang tenan macam apa? jadi buat Islam kultural artinya dia perang tenan gigi negara tenan ya akhirnya termasuk pecah jadi mata Amerika ini misalnya si e Jepang panulan perang tumbak kibleret di sini pangir sini nih pak sabu singalan nario penangsang terus jadi tukaran nanti macam-macam tapi ini bu karena si lah hasil madhab si putus. Jadi orang Imam Khomeini dan ya, sami. Hasil kesultanan melirik gitu. Sultan belum kaji Sultan Singula. Soalnya orang ya. kaji kok ngasem dengan ngono dalane. Gimana <laughs> Armando? Kira-kira ada kan? Jadi panjang Dari hikmah satu-satunya karena saya itu tadi keberanian revolusi. Ya sampean pikir, Wani Songo itu dakwah di Jawa dan beliau masih suka menangi guling nomor Memang aja saat itu sudah runtuh ya, artinya sudah tidak kuat. Tapi kan menangi bikin negara. Wali Songo kan menangi bikin negara. Jadi pas Raden Fatah jadi di Sultan, ini Wali Songo menangi. Jadi Sunan Kalijogo yang menangi. Sunan Kudus. Artinya nggak sekedar Islam kultural, betul memang bikin kendali negara. Ini terjadi fraksi besar-besaran, terjadi perpecahan karena sudah sistem riasa. Nah, si riasa kan rawan bentrok, rawan macam-macam. Tapi intinya justru karena itu, karena si ah itu di keberanian revolusi Islam ahli sunnah tidak punya keberanian yang rasul itu. Betul nah, wani. Tidak wani dia. Islam ahli sunnah misalnya dikan kundangan, tiga itu sudah gue seneng. Alhamdulillah mungkin kundangan itu seneng. Oh, jadi kaum tertindas seneng, malah kon sabar. Malu Enggak. Jadi nasihat betul saya nerima gitu. Memang hasil madzhab siang. Mulai tentang Syria revolusi, tentang Iran revolusi, tentang Lebanon revolusi saniki Irak mirip Rusia Kordiu ditindas Saddam pirang puluh tahun malu, tapi dasar sih, tidak bisa. Tunduk bisa. Ini khasnya sih enggak pernah kalah. Wah ini tenang, menang tenang saya. Wadah Kurdi mulai dijajah lebih gas pemusnah masal itu sampai kau mau tentu satu. Mana sih? Mulane Islam tenggene Wahabi, teng tenggene Arab Saudi situ ini gak sih ya. Kusi untungnya si Ani nggak tenggene. Si A itu kalau versi ulama-ulama Jawa kan ngarang elek A, Iku dicap elek terkenal ke sabu Sohabi ya, dan dianggap nyisoi sahabi jadi kita itu aman sama pengaruh si A, kalau kita meyakini A itu sabu Sohabi. kalau lagi ya, pribadi ya, ini seneng besi ya. tapi dari segi revolusi ini kalau cocok artinya cocok nih ingin sekali perubahan iya kalau perubahan ini wow hikmah yang wali sama. jadi zaman pikir wali songo niku kiai tapi menangi ngambil alih sini, ini terprogram rumah itu jadi saat sunan ampel nggak ampel dinta untuk dia yang mau coba itu ini termasuk sing diulang banyak Raden Fata itu itu program sekali Raden Fata diulang terus diplot jadi raja lawan iso songo ora kiai saiki ini lego misalnya kayak kali Joko yang ngerasa mau anaknya adipati terus Sunan Kudus dari tahu diri ulama rapantes jadi khalifah bisa diangkat Raden Fata Terus cara wali sama nakalan mestinya sing dari khalifah ini sudah kudus utawa cinten lah pokoknya sing nganggut ya ngerti lah ini gak bakat ini gak bakat Raden Fatah sing ngene iki. Di Walo Songo menangi di negara Islam ini teng Demak Mintoro. Mboten kultural Memang setelah jadi kesultanan ya, ya wis sunatua memang kalau sudah jadi kesultanan konsekuensinya kan kuatin ya friksi. Dengan periode anak untuk arah. Periode putus tukarannya menang ya ada anak putu masuk sultan ini terus undi solo tukaran akhirnya naik tukaran uang mesti percaya jimat akhirnya lahir mulai ke selamat sampai kebu ke selamat sampai ke kebu manfaat kena konek Wes, soalnya itu uang tukaran ujung-ujungnya percaya jimat percaya jimat percaya kultus konek wes repot gue ya, mau selamat selamat ide cara kersane Allah mantep ke selamat mergo bareng ke uyah kebo malah repot Gue apa sampean percaya sama kira mata terkisip. Gue malah ngeri menang ya tiang Surakarta. Untuk rezeki berkobar. Berumat. Iya, iya. Semalah itu semalah rakar karuan. Tiba manti sopo tilka umatun tilka UTKB umatun umat kot kholas lah maka sepatu walaku masyarakat. Mari ini ngaji ayat madaniyah. Jadi kalau terang, jangan ayat makia malah ya nak untuk bukan termau. Ini mari ayat madaniyah mun radir ruwet tilka utai kabeh umatun kot kholat laha maka sebat walakum maka sebat jadi sing jenengan tanamkan betul laha maka sebat walakum maka kasatum jadi kudono kasbu kita ngesuan Allah kudono kasbu kudono amal walau selalu nama kali amal saya kudu sufa bakal ngucap sopa sufa il juhal sing sing budu-budu minan nas wong budu sopa maning budu cara Allah atau orang manusia pinter mengganggu dina sedikit ma wallagu mau tiap apa wallagu mengokno apa ma mengalihkan apa ma hum nabi eh seun sorofan nabi al mukminin sesuatu apa sing iso ngalih no nabi al mukminin angkib lati mulati kanu ya songo kiblat sing dia eh alas tiga ya diksi madepe umat di sholat dalam sholat waya betul